Oktober nanti eh, dengan dilantiknya Pak calon presiden Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala nanti eh, berjalan lancar, aman, sukses dan tentu saja Indonesia akan menjadi jaya, damai, makmur dan tentu saja eh, kemakmuran akan berpihak kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang semati eh, karena sudah malam tidak panjang lebar kami menyampaikan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi Eh, pengajian nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian yang saya sampaikan apabila kami dalam sambutan ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kiri wabillahi Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Camat Mojolaban. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut ilmu agama termasuk amal yang paling mulia dan ia merupakan tanda dari kebaikan. Kita lanjutkan acara selanjutnya mau itu Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Soni Parsono. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ونبينا وسفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Guru kita semua Habib Muhammad Syafi'i bin Idris al Idrus. Guru kita semua Habib Hasan Masgaf Para guru, para masyayih ada Mbah Mualim Al-Mancasani. Para asatid di belakang saya. Terus kemudian Bapak Camat dan jajaran mustika, para jamaah dan para pendengar semuanya. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga dapat selalu terus menerus kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada malam hari ini saya ingin membahas tentang metode kesuksesan Wali Songo dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Tapi kayaknya ini nanti tidak selesai, maka mungkin saya akan mengambil satu, dua, atau tiga poin saja. Nanti di kesempatan yang lain nanti kita sambung insya Allah. <clears throat> Pertama, <clears throat> Dakwahnya Wali Songo itu berhasil karena beliau tak tatkala mencari guru itu sanat ilmunya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau meniru Wali Songo itu kita harus mempunyai sanat ilmu, kita harus punya guru, kita harus punya guru yang gurunya, gurunya, gurunya sambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu kita bersambung dengan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah hebatnya ahlu sunnah wal jamaah. Maka saya berani menyampaikan di mana-mana ahlu sunnah wal jamaah itu original. Ahlu sunnah wal jamaah itu orisinil. Ahlu sunnah wal jamaah itu asli. Kenapa? Karena kita mempunyai guru yang gurunya yang gurunya sambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW. alaihi Secara garis besar saja bisa kita lihat ulama setiap periode muncul generasi alusunah wal Jamaah muncul menggantikan ulama-ulama yang sebelumnya yang sebelumnya yang sebelumnya sampai kepada kita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau meninggal dunia digantikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat populer dalam dunia Islam, kealimannya, keulamaannya ada Sayyidina Anas bin Malik. Ada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik beliau mulai usia 10 tahun sudah mengabdi kepada Rasulullah, membawakan sandalnya Rasulullah membawakan air wudhu untuk Rasulullah. Beliau punya murid yang sangat banyak sekali. Dan di antara murid-murid beliau, satu muncul menjadi ulama yang dahsyat sebagai sultanul fikih. Beliau adalah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi yang lahir tahun 80 Hijriah. Imam Hanafi ilmunya ditularkan kepada muridnya yang usianya lebih muda 13 tahun. Beliau adalah Imam Maliki. Imam Maliki dilanjutkan oleh muridnya lagi yang jauh sekali usianya. Perbedaannya jauh karena Imam Maliki ini usianya sangat tua. Beliau adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, kalau Imam Maliki lahir tahun 93 Hijriah. Umurnya selisih 57 tahun. Imam Syafi'i seorang ulama yang dahsyat. Umur tujuh tahun sudah apal Quran plus asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat Al-Quran. Ini kumpul apal ngelotok. Kemudian Imam Asyafi'i dilanjutkan oleh muridnya siapa? Imam Ahmad ibnu Hambal yang usianya lebih muda 15 tahun. Imam Hambali itu seorang ulama yang hafal satu juta hadis lahir tahun 165 Hijriah. Masya Allah. Generasi mazhab ada empat generasi ini. Dimulai dari Imam Hanafi, dilanjutkan Imam Maliki, guru dan murid, dilanjutkan muridnya Imam Syafi'i, dilanjutkan muridnya lagi oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal. Keempat ulama ini sudah tatkala sudah tiada, maka muncul generasi berikutnya murid-muridnya Imam Hambali. Siapa? Muncullah Imam Bukhari generasi hadis. Imam Bukhari lahir tahun 185 Hijriah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh adik murid beliau yaitu Imam Muslim lahirnya tahun 204 Hijriah. Dari sedikit ini bisa kita ambil hikmah. Ternyata generasi fikih menikah muncul lebih awal daripada generasi hadis. Kenapa demikian? Karena tatkala Rasul meninggal dunia, tatkala ada masalah apapun, mereka sowan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian tatkala para sahabat sudah meninggal dunia semua, bingung ini umat Islam. Salat yang benar bagaimana ya? Wudu yang benar pripun? Manasih haji yang benar pripun? maka yang muncul ulama-ulama tabi'in, muridnya para sahabat, mereka menyusun susunan sholat yang benar. Mereka menyusun bagaimana cara toharoh yang benar. Bagaimana cara haji yang benar. Maka kitab-kitab yang muncul dalam dunia Islam pertama adalah kitab fikih. Kemudian sesudah itu generasi berikutnya kitab-kitab hadis muncul tahun 200-an Hijriah dimulai yang luar biasa, kitab yang paling sahih dalam dunia hadis yaitu kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Hambali, Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Kemudian sesudah itu muncul generasi-generasi hadis banyak tahun 200-an Hijriah. Imam Bukhari muncul. Kemudian Imam Muslim muncul, Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan lain-lain. Tahun 300-an Hijriah mulai generasi-generasi akidah-akidah nyeleneh padha ning Solo jaman sakniki mulai muncul. Ana akidah hebat jenenge Jabariyah. Jabariyah menika pokoke kabeh Allah. Iku generasi-generasi pembunuh muslim. Sing dadekno pedang bisa menusuk perutnya Imam Ali, ya Gusti Allah. Mula aja nyalahno aku. Ngoten niku, Pak. Yang menjadikan pedang itu menusuk perutnya Sayyidina Ali, ya salahno Gusti Allah. Pedang ini gak mungkin bisa menusuk perutnya Sayyidina Ali kalau gak dapat izinnya Allah. Bon, akidah sing ngeten bener apa salah? Salah. Ada lagi muncul Akidah semodele kaya Samiti. Mboten Pak nyonya nyuwun ampunten Pak Haji Sumati. Sing modele kaya Samiti wong Solo nika. Mu'tazilah kuabeh akal. Kula nyekel gelas. Gelas ini kalau saya banting kena keramik ora usah dibantu Gusti Allah mesti pecah. Ya. Kadang wong sugih ya rondok trondolo enek, sugih trondolo rondok enek. Aku lunga Mekah rasa dibantu Gus Allah naik duitku akeh ya tekan. Lho, niki enten lho modal ngoten niku, enten niku. Kathah ngoten niku. Sing penting nek Mekah niku ora urusan dibantu Gusti Allah napa mboten. Sing penting duit-duit. Ini namanya Mu'tazilah. Paham sing ngeten iki sesat. Maka muncul di tengah-tengah itu antara Jabariyah dan Mu'tazilah muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang ulama yang merumuskan ini loh akidah yang benar, Siapa? Ulama kita muncul. Beliau wafat tahun 334 Hijriah bernama Al-Imam Abdul Hasan Ali al Ashari dan di tahun yang sama muncul generasi yang hebat, ulama yang hebat bernama Imam Al-Maturidi. Dua ulama yang mempelopori, merumuskan ini loh akidah yang benar. Jadi kalau akidah halus wal jamaah itu gambarannya ngeten. Tengah-tengah di antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Jika ada orang bunuh diri, ya. jika ada orang kok bunuh diri, niku sing no pisone, niku orang yang bunuh diri yang mencabut nyawa Allah. Jadi jangan menyandarkan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum mboten bahas bab niki, niki dibahas mungkin tenggone episode sing liyane. Kemudian sesudah itu tahun 330-an Hijriah Muncul ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Ali Al Asy'ari, muncul Imam Al Maturidi. Tahun 400-an Hijriah banyak ulama-ulama kita muncul yang paling populer, paling hebat adalah Imam Ghazali. Lahirnya tahun 450 Hijriah, wafatnya tahun 504 Hijriah. Usia jadi cuman berapa itu? 54 tahun tapi peninggalannya, karyanya sampai sekarang masih dipelajari oleh ulama-ulama, oleh pesantren-pesantren seluruh dunia. Usia seketapat, papat, tapi prestasinya dahsyat luar biasa. Muncul tahun 400-an Hijriah, ulama kita alusunah wal Jamaah yang dikatakan sebagai Sultanul Aulia. Siapa? Siapa Sultanul Aulia? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ulama Makkah yang top luar biasa. Tahun 500-an Hijriah banyak muncul luar biasa. Yang paling populer diantaranya adalah Syekh Ahmad Arifai. rifai Syekh Ahmad Arifai ini Masya Allah. Hampir tiap hari mimpi ketemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir tiap hari mimpinya ketemu dengan kanjeng Nabi. Suatu ketika tatkala beliau ziarah di Masjid Nabawi ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca beberapa bait syair dan di antaranya bil makna kurang lebih ya Rasulullah aku ini tiap hari mimpi ketemu denganmu maka pada hari ini saya bersama dengan murid-murid saya menghadap kepadamu izinkan saya untuk mencium tanganmu apa yang terjadi tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari makam kemudian dicium oleh Syekh Ahmad Arifai disaksikan ribuan murid-muridnya percaya monggo ora percaya aku ora popo Saya itu. lanjut dengan opo yo ya iso orang sudah meninggal dunia kok tangannya keluar dari makam baca Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu bisabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun." Apakah kalian mengira para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati? Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu sebenarnya tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mereka selalu dikirimi rizki, rizki, rizki oleh Allah. Niku nembe suhada, friend. Niku nembe pejuang-pejuang Allah. Bagaimana ini maha gurunya suhada. Bagaimana ini maha gurunya aulia yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya monggo, ora percaya aku ora popo. Tahun 600-an Hijriah muncul ulama alusunah luar biasa. Siapa? Di antaranya adalah Imam Nawawi, penulis kitab Riyadus Solihin. Muncul tahun 600, beliau lahir tahun 610 Hijriah. Kitabnya dipakai oleh ulama sedunia. Muncul ulama yang lahir tahun 608 Hijriah. Seorang ulama yang kita orang-orang ahlu sunnah moco lagu nih Siapa? Imam Bushiri. Seorang ulama, penulis kitab Maulid, kitab Qasidah bernama Burda, lahir tahun 608 Hijriah. Kitab P, teng tenggone fasel yang kedua. Kita sering moco, tapi rasa sadar nah, ini, ini lagu ini sebenarnya sudah 800 tahun. Maulaya sholli wa sallim dam imangan Abadah. على حبيبك خير كلهم هو البيب الذي ترجى صفاته لكل هول من الموت Ampun banter-banter, sakjane swara kula apik, sakjane, sakjane. Cuma kula pakai harabipe. <laughs> Ini lagu sudah 800 tahun lebih. Tidak ada orang mempermasalahkan. Namanya kitab maulidnya, kitab kosidahnya. Namanya Burda. Penulisnya Imam Busiri. Beliau ulama mana? Beliau berada di Mediterania. Mediterania itu pundi? Orang ngerti, orang ngerti. Mesir bagian lor, Mesir pantura pinggir laut. Beliau dimakamkan di dalam masjid. Di dalam masjid beliau dimakamkan di situ. Teng sebelah meleh enten masjid. Ada makamnya lagi, makam siapa? Makam gurunya. Siapa guru beliau? Bernama Abul uh, siapa kari? Abu Abbas Al Mursi. Masjid Imam Bushiri makamnya di dalam masjid. Makamnya Abu Abbas Al Mursi makamnya di dalam masjid. Abu Abbas Al Mursi ini gurunya seorang ulama dan kitabnya di Radio Al-Hidayah tiap malam dikaji. Penulis kitab Al-Hikam, beliau adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Iskandaria. Jadi Abdul Abbas Al-Mursi ini punya murid yang top 2 yaitu Imam Busiri dan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makamnya di Mediterania Mesir. Lagi grup Samiti tahu ngomong. Salat niku kalau di masjid neng dirune enek makame syirik. Sirik gundulmu kuwi. Mesu ya aku. Cobalah dengan tangkut kali Pak Sumadi. Makamnya Rasulullah di mana? Di dalam masjid apa di luar masjid? Di dalam masjid. Makamnya Sayyidina Abu Bakar di dalam masjid di luar masjid, dalam masjid. Makamnya Sayyidina Umar di dalam masjid. Makamnya Imam Syafi'i di Mesir, di dalam masjid. Makamnya Imam Busiri di Mesir, dalam masjid. Aku serono friend, jadi aku so ngomong. Loh, Yeah. Makamnya Abu Abbas Al-Mursi di dalam masjid. Di dalam masjid. Makamnya Sahibul Maulid Habib Ali bin Muhammad al Habsi di dalam musola. Ya kan tidak masjid, tapi di dalam musola karena beliau di pesantrennya sudah ada masjid riat yang besar. Namanya sama seperti masjidnya Habib Anis di Seiwun juga namanya masjid riat Kemudian di makam beliau itu musola besar kanan kirinya kalau pas ada acara buat maulid lanjut sholat berjamaah di sana kalau hari Rebu maulid badal maghrib sampai isya selesai sholat berjamaah mulai saya cerita aku saurono masalahnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niku tahun 600-an Hijriah. Tahun 700-an Hijriah ulama kita dahsyat pakar tafsir lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Lahir. Kemudian tahun 750-an sampai 800-an Hijriah, ulama-ulama Timur Tengah dakwah di Indonesia. Ya. Sebelum itu sebenarnya sudah banyak, tetapi belum populer. Yang paling populer ulama Timur Tengah dakwah di Indonesia dimulai dari Wali Songo Wali Songo yang paling tua, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kundi, Halo? Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim itu Sunan Gresik. Beliau tercatat di dalam sejarah wafate mawon tahun 800 rolikur Hijriah. Berarti Islam di Indonesia mulai dari zaman Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik sekarang tahun 1435 Hijriah sudah sekitar 630 tahun Pak Islam di Indonesia. Orang nek wong permasalahkan ketriyen yasinan, tahlilan, manakipan, gitu, solawatan, sing diwaca solawat yo ya solawatan. Gitu, sing diwaca manakipan. Sing diwaca yasin, yasinan, waca tahlil, tahlilan. Wangu Kuplo, we Kuploan, gitu. Ya, katok-katokan. Nggih. Kitabe gundul kabeh kitabe Imam Syafi'i, kitabe Imam Maliki gundul, kitabe Imam Bukhari gundul. Sebab kertasnya niku rupane kuning, terus dijenengno kitab kuning. Samidi ngomong, ngaji kitab kuning. Ngaji yo Quran karo hadis, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jenengan ngaji Quran tok dan ngaji hadis tok, gak bisa. Boten sakit. Dengan buka tenggone Quran, umpama tentang pertanyaan ngeten. Kiai, Ustaz, sholat niku lho, bahasa Indonesia niku angsal napa mboten? Tuh. Kata niku mang golek tenggone Quran enten. Kan, Jawabane, gak ada. Ngaji di dalam hadis gak ketemu. Kamu kalau sholat tidak boleh bahasa selain bahasa Arab. Tengkuran gak ada. Di hadis gak ada. Adanya di mana? Di kitab kuning. Darah haji itu loh warnanya seperti apa? Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Ya, perintah Rasulullah kalau kamu haid, kamu nggak usah sholat. Nengok nah, tadi gue doh. Warnane koyok nopo, rasane pripun, boten enten. Warnanya diterangkan tentang kitab-kitab Syafi'iyah. Warnane merah kehitam-hitaman. Tapi ngoten niku. Niku mengkene dicekel koyok adunan tepung. Bener boten, Bu? Dorong tahunnya kalau masalahnya. Loh, tapi kan wis maca HP e. dicekel kaya adonan tepung. Kaya putihan telur, nggih. Dadi mboten seperti air putih yang suwer ngoten niku mboten. Dadi uler ngoten niku lho nggih. Nggih, bener ngoten, Bu. Ah, mang takut niku kali ibu-ibu. Kalau darah haid itu warnanya tidak seperti darah segar, tapi merah kehitam-hitaman. Kalau keluar rasanya perutnya sakit. Oh. Rasanya panas. Ngoten niku teng kitabe enten. Eh, ngoten niku lho Kalau keluar saking meriku, walaupun keluar saking meriku, kosur darah itu seperti air cuer, warnanya merah, tidak kehitam-hitaman. Nek metu ora panas, itu bukan darah haid, tetapi darah istihadoh atau darah penyakit. Ngeten iki digoleki Quran, mboten enten. Digoleki hadis, orang ketemu. Entene sinten dibahas oleh para tabiin. Tabiin siapa? Muridnya sahabat. Sahabat siapa? Muridnya Rasulullah. Jadi kalau saya ditanya, "Ustaz, kok ngaji kok melu Saya jawab, "Betul. Kula melu mbah kula, tapi mbah Imam Syafi'i." Nah, mbah Imam Syafi'i ini niku muridnya mbah Imam Maliki. Imam Malik itu muridnya Imam Hanafi, Imam Hanafi muridnya Anas bin Malik, Anas bin Malik muridnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami di muridnya sapa? Aku ora ngerti, aku ora ngerti, aku ora ngerti. Numpun eh, ngeten iki lho Pak, inilah mandat kita. Inilah metode beragama kita. Jadi wali songo itu bisa berhasil, dakwahnya sukses luar biasa karena beliau mempunyai sanat ilmu, yang gurunya, yang gurunya, gurunya sambung sampai baginda Nabi Muhammad saw. Nanti tahun 800-an ulama yang mendunia Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani niku mendunia luar biasa, mempunyai kitab yang sangat dahsyat yaitu kitab Fathul Bari Sarah Soheh Bukhari tahun 900-an banyak, tahun 1000-an Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lahirnya tahun 1044 Hijriah jadi ini tua wali songo daripada beliau Habib Abdullah Al-Haddad. Tahun 1100-an Hijriah, 1200-an Hijriah, ulama Indonesia berhasil mendunia. Dimulai dari siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Ada yang mengatakan Syekh Ahmad Khotib ini Minangkabau. Al Minangkabau. Tapi ada yang mengatakan Sambas Kalimantan Barat. Beliau ulama Indonesia yang pertama kali berhasil mendunia menjadi imam sekaligus mufti di Masjidil Haram. Imam rawatib sehari-hari di Masjidil Haram. Beliau meninggal dunia dilanjutkan muridnya Imam Nawawi. Tapi buatan Imam Nawawi sing niku wau, sing nulis Riyadhus Shalihin buatan Imam Nawawi saking Indonesia dari Pulau Jawa maka disebut Imam Nawawi Al-Jawi atau orang Banten yang lebih kita kenal dengan sebutan Imam Nawawi Al-Banteni. Nek kula Sony Asolo Barui. Nah beliau Mbah Al-Mancasani. Wong Mancasan iki masalah. <laughs> Mancasan niku mbaki nggih. <laughs> Habib Mohidrus As-Sukoharjo nggih, Sukoharjo kuwi. <laughs> Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ulama kita mendunia. Lah, Mbah Imam Nawawi al Banteni duwe murid. Muridnya sinten? muridnya top, wong Meduro. Siapa? Mbah Holil Bangkalan. Mbah Holil Bangkalan top punya murid, dilanjutkan muridnya. Siapa? Mbah Hasyim Asyari. Mbah Hasyim Asyari top dakwanya dilanjutkan muridnya, putranya sendiri. Siapa? Mbah Wahid Hashim, Menteri Agama zaman Pak Karno. Tapi sayang beliau masih muda sudah meninggal dunia usia telung puluh songo sudah meninggal dunia. Mbah Wahid Hasim ditelanjutkan dakwahnya oleh putranya. Siapa putranya Mbah Wahid Hasim? Romo Ki Haji Abdurrahman Wahid. Ini sip top. Menteri dua anak presiden. Niki wong sukses. Yeah. Orang sukses itu adalah orang yang mampu menjadikan anaknya lebih hebat daripada dirinya. Ini wong top. Sukses itu, Pak. Sing sukses sinten? Bapake. Jadi bapak niku aja wedi kalah pinter karo anake. Lah duwe duwe bapak lurah anake camat niku sukses. Sukses niku Pak Camat. Nggih. Bapake camat anake bupati sukses niku. Lah lurah kok anake RT. <laughs> niku gagal niku bapake. Wis cilaka iki bapak sing gagal niku. <laughs> Loh, ini Masya Allah Mbak Wahid Hasim dilanjutkan putranya Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid Lho nek jenengan pecinta para ulama, delok fotone Gus Dur kalih fotone bapake, mesti tuwa fotone Gus Dur. Sebabe napa? Sebab Mbah Wahid bapaknya Gus Dur, urung nganti sepuh, sudah meninggal dunia. jadi urung duwe foto tuwa. <laughs> Loh, lah usia 39 sudah meninggal dunia. Lah Mbah Gus Dur atau Ki Haji Abdurrahman Wahid dilanjutkan dakwahnya oleh generasi berikutnya. Siapa? Bahasim Musyadi. Bahasim Musyadi dilanjutkan oleh generasi berikutnya Romo Ki Haji Said Agil Surat. Nah, bar Ki Said Agil Surat ya kurang baru. ngerti. Kita wong Solo baru, ketoke lho ketoke. Ketoke, ketoke. Jadi kita ketoke orang percaya ngono sekarang Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini loh sanat ini. Ini sanat ilmu. Jadi kita itu jangan khawatir. Kita itu punya guru, punya guru, punya guru. Yang gurunya sambung sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu. Dua. Guru nawa edwin ini kurang sembarangan guru. Ilmu nenekku mentok. Ilmu nenekku tenanan. Umpama pelem ngoten mateng tenan. Mateng ning wit, wis ya tenan. Jadi kadang ya nek wong bodho niku umpama pelem niku kaya pelem mentah niku dilute enak. Dilute enak. Mateng niku nek didahar ya enak. saya sing repot niku nek kemampu, Pak. Kemampu niku repot. Nek jaman cilikan kula, pelem nek kemampu niku iso enak. Niku dicekel terus dibuanteng nang nggon keramik, Pak. Prok ngoten niku ae jaman cilikan jenengan kita padha kali kula. Bianteng prok ngoten niku dibrakot dan niku rada enak. Lah wong sing kemampu kemampu do kemaki niku kuwi enak ya ngoten cewekel cek lah keprok pro. Begitu oh, nggih. Gitu. Kita ternyata semua sama benci kepada kebenaran. Yang kedua, kenapa kita mencintai fitnah? Terangkan kepada kami ya Ali. Dijawab oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahwa benar apa yang diucapkan oleh pemuda tersebut. Kita semua ini adalah orang yang mencintai fitnah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu atau keluargamu adalah fitnah. Bersiap-siap nganggo sarung, nganggo baju koko arep nang masjid, Pak, malam Minggu, Pak. Depak, depak. Hartono mol Pak. Akhirnya nopo? Sarungnya dicopot. Ah, nggih to nggih, rambine dicopot. Ora nang masjid, neng di, neng mall. Sebab nopo? Kita mencintai istri kita. Kita mencintai harta kita, wis adan, gawane rampung urung. Halo, gawane rampung urung. Ra ngoten to nggih. Kula mawon ngoten napa? Napa mlih jenengan? Nggih, gawane rampung urung. Rampung ki gaweane. Salate mengko wae. Akhirnya betul bahwa harta kita, bahwa keluarga kita yang sangat kita cintai menjadikan penghalang untuk kita cepat-cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, keluarga kita jadi fitnah. Saya nomor telu. Terangkan kepada kami ya Ali. Kenapa dia mengatakan bahwa saya ini seseorang yang lebih meyakini apa yang tidak tampak dari mata saya daripada yang tampak oleh mata saya. Loh, betul. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi na yu'minuna bil ghaib." Bahwa salah satu ciri Orang iman adalah percaya kepada yang goib. Yang tidak tampak. Surga goib. Neraka goib. Malaikat goib. Allah maha goib. Kalau jenengan ini kira goro-goro percaya. Nek enten ganjaran Pak. Gitu, nih. Yang jenengan orang jadi yakinan. aku selawatan ngeten iki entuk pahala. Oh, saya nak nengomah Pak nonton buka siki jasahan pilih nonton iki pilih nonton niku yakin di niku luwih penak Pak nonton TV karo bojone karo anake karo ngopi karo goyang ngeten iki ya buka siki jasahan di niku luwih penak yakin wong lebih penak niku sakjane asline asline lebih penak niku cuman karena kita yakin sing ini yang tuh opo opo bahkan itu iso dosa kalau datang di maju taklim kita solawat itu eh pahala padahal pahala kan bukan kita Orang cetok niki pahala. Tapi karena kita yakin kepada yang goib, maka kita berangkat menuju majlis taklim. Kesenangan di rumah ditinggal. Betok nganten anyar bojone yang ayu ditinggal. Untuk apa? Pengajian. Karena kita percaya kepada yang goib. Yang terakhir. Keterangkan kepada kami ya Ali. Kenapa kita ini membenarkan Yahudi dan membenarkan Nasrani? Dijawab oleh Sayyidina Ali. Benar ya Umar bin Khattab. Karena orang Yahudi itu mengkafirkan Nasrani. Dan orang Nasrani itu mengkafirkan Yahudi. Betul, karena kedua-duanya kafir. Dari yang Nasrani mengkafirkan Yahudi, yang Yahudi mengkafirkan Nasrani, kedua-duanya betul karena dua-duanya adalah kafir. Apa ini hikmahnya buat kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Wong niku nek ilmune mentok, ilmu top tenan sudah ada di dalam puncaknya orang gampang nyalah wong niki lho Pak hebatnya wong berilmu ngoten niki niki sedelok melih kurang 5 menit pokoke jam 11 rampung <coughs> sedelok melih ra enten sura nggih sura niku lho nggih enten kebo diarak mungkin malam sura ini status Jawa Timuran nanti ada kebo diarak orang puluhan ribu orang jadi saya arak Ustaz Sony karo sing arak Kebu. Akeh saya arak Kebu. Ustaz kita keteko nego nego ini, kalau di masjid yang lain Beb, ana lumayan Beb diciumi tangan anak. Tadi masuk belas ora ono sing ngambung Nasib, nasib. Masalahnya Masalahe temu iku wedok kabeh anak ibu-ibu kula mboten gelem Kecuali saya selawe tahun lah tak pikirno. <laughs> Mboten mboten nggih. <laughs> Jawab diambung ra gelem ampun anak ibu-ibu ampun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah panjenengan guyu. Enten wong ngomong, ustahat giring kebo orang ora entuk. Jenenge wong giring niku mesti sing giring neng buri, sing digiring nang arep to. Lah nang giring kebo ora entuk, mesake wong sing ngangon sapi ngangon kebo. Wong desa-desa niku mesake to. <laughs> Lho nggih to nggih. Niku lagi giring kebo eh lunga ning gone alas nggih ya to terus kemudian berangkat ayo digiring kebone mulai ya digiring kebone enten lho Ustaz kebo kok dijenengno Kiai Slamet nggih eh, kebo kok dijenengno ini kebo kok dijenengno ini nyuwun pangapunten boleh-boleh mawon kebo dikai jeneng bahkan saya yakin seyakin-yakinnya pendiri Keraton Surakarta nggih Keraton Surakarta itu sudah kerajaan Islam yaitu Sultan Hanyokrokusumo. Karena di lingkungannya ini adalah ulama-ulama yang hebat, orang-orang pinter sampai kita digiring bahasa Arab orang sadar. Gawe dino, dino nawai dewi bahasa Arab dengan sadar napa mboten? Nggih, hari yang kedua, hari pertama Ahad. Hari yang kedua, nggih, napa? Senin. Dari kata Ismail. Loh, sadar apa mboten jenengan? Hari yang ketiga, seloso dari kata Salasa. Hari yang keempat, Rebu dari kata Arba'a. Kemis dari kata khamsa. ngeten iki kita dibuat koyok-koyok ora sadar. Loh, dakwahe wong pinter niku kaya ngeten iki. Kita digiring memahami Islam alon-alon ora sadar nek di Islam. Wali Songo masuk di Indonesia isong Islam sak Sapulo Jawa, bahkan sebagian Bali, sebagian Lombok tanpa peperangan. Ya kok sami samiti lagi dakwah. dia ini sore wis ngajak gelut tuan. <laughs> Panggungnya wis dibroke neng mereka Bluro, ya kan? Panggungnya dibroke neng si Sidoarjo. Karena apa dakwahnya itu bukan basiran wa dakwahnya tidak seperti dakwahnya Rasulullah yang santun, yang mengedepankan akhlak. Loh, ngeten Ini loh dakwahnya Wali Songo itu mengedepankan akhlak. Loh, perang niku mboten kok awake dhewe niku diperang, mboten. Jago, Pak. Wong NU niku jenengan delok tahun dan Banser tahun 60-an, tahun 70, wabeh wani gelut. Loh, dibacok murup, Pak. Loh, tahun swidak tahun 70 niku, Pak ampuh kabeh banser tahun niku. Nek eh, banser sakniki rada mesake. Ngorokoke lintingan nah, banser sakniki. <laughs> Kayak kuru-kuru banser sakniki niku mesake. Ke banser tahun 60 70. Oh, aja main-main banser tahun itu. Nggih, itu hebat-hebat semua. Bal-balane duren. Loh, ora bal-balane ora bal-balan bal ngoten niku. Bal-balane duren, sundul duren. Itu banser tahun 60, tahun 70. Hebat. Gelut wani-wani, Pak. Tapi bukan mengedepankan bajunya, mboten akhlaknya. Loh, kiai-kiai ulama-ulama niku sare bidayatullah. Niku mau pengen bedos ke pesawat londo, didoni terus lho ngoten niku bledos pesawate, Pak. Iku kiai lien, niku kiai sing mujahadahe tenanan. Sing top kuru-kuru ngoten niku kiai lien. tapi ampuh. Ah coba kiai sakniki, itu terus balik raine kok. <laughs> Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya ulama-ulama yang di sekitar Sultan Hadakrokusumo gawe dino bahasa Arab. Gawe bulan manggatekke wulan Jawa. Itu kita digiring bahasa Arab ora sadar. Bulan Muharram dadine napa? Suro. Kenapa ora digawe Muharram? Digawe Suro karena ulama saat itu paham bahwa di dalam bulan Muharram ada hari yang sangat istimewa, hari diselamatkannya Nabi Yusuf alaihissalatu wasallam, hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalatu wasallam, hari diturunkannya Nabi Adam alaihissalatu wasallam, hari diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalatu wasallam. Kapan itu? Tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, hari yang ke-10. Mula tanggal 10 Muharram kita sunai kon poso, poso satu hari mendapatkan manfaat dusone selama satu tahun diapura karo Gusti Allah. Dadi niku nek sing gawe ora ulama, ora bakal paham kok ana bulan jenenge Syura. Rabiul Awal dadine napa? Mulut dari kata maulid. Maulid siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan tersebut tanggal 12 Rabiul Awal Maulidur Rasul. Bulan ruah, Saban dadi ruah. Iki nek sing maca sing gawe jeneng nek ora ulama ora iso, Pak. Ya, karena dari kata arwah Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari diterangkan Rasul itu senang ziarah kubur di semua bulan, tetapi khusus bulan Saban dikhususkan waktunya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Dahsyate kaya ngeten iki. Kula wong niku nek pinter, ora wani ora gampang-gampang nyalahno. Kebuat dijenengno Kiai Slamet ora wani Pak kula nyalahno. Ternyata kalau kita itibak Rasul niru Kanjeng Nabi enten ini ternyata. Ternyata untone Kanjeng Nabi enten jenenge. Ayo sengeti ngerti untone Kanjeng Nabi jenenge sobo. Halo? Untone Kanjeng Nabi jenenge sobo. Untanya Kanjeng Nabi namanya Al-Aswah. Iku untone Kanjeng Nabi. Bener apa salah? Kudanya Rasul duanya yang pirang enten jenenge dewi, yang hitam enten jenenge dewi, yang paling terkenal kuda perangnya namanya Dul Dul. Jadi kudanya enek jenenge. Terus kemudian ontanya enek jenenge. Jenengan dewe dus dikai jeneng ora apa-apa. Niru itibak Rasul niru Kanjeng Nabi entuk pahala. Sing penting aja jenenge tanggamu ngoten mawon. Eta kok tanggane jenggoten jenenge Samiti. Lah jenengan dhewe wedhus jenggoten jenengan samiti, dikamblengi tanggamu kowe. Wong kethek nang nggon juruk jenenge Desi Ratnasari enek kok. Ayo nggih mboten. Nggih, kethek lho jenenge Desi Ratnasari eh, dian tenan. Malah wong wedok-wedok jenenge elek-elek ora umum. <laughs> silakan, ayo mau dikasih nama silakan. Mau punya keris, tombak dikasih nama Kiai Pleret, silakan. Nggih, keris dikasih nama apa? Lurah mudeng. Kiai nopo, kiai nopo, kiai nopo. Niku keraton-keraton. Saya tidak berani menyalahkan. Ah, brongot setan kober ya Habib malah paham. Kula wong Jawa malah ora paham. Lho. <laughs> Mudeng kula siji Kiai Pleret niku mudeng. Kula tau mlebu keraton niku. Terus anten sing kapal napa niku? Ah niku jenenge napa? Kiai Rajamala. Ah, kelingan kula. Dijenengno napa mawon monggo. Ternyata pedangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya yang paling populer pedangnya Rasul bernama Dulfikar. Pulau pondok Mbah Agung Suwada bule pedang, nggih, jenenge pondok pesantren Dulfikar. Tapi berhubung urung marem, kurang kerem pedang tok. Dua anak dijenengno Singaludira. Nggih, pondok Pesantren nih jenenge juga Pondok Pesantren Dulfikar Singoludiro. Singa kui macan, Ludiro kui getik. Dadi simbole pedang karo macan untune kebak getih. Wah medeni tenan. Iya iya. Sing penting gelut ya kudu wani lho iya aku ya ngoten. <laughs> Itu loh nggih, kita nggak berani kok nyalah nyalah. Itu Ustaz, bagaimana kalau kerbau digiring orang sebanyak itu pripun? Salah enggak? Kula yo ora wani nyalahke. Wah, di keraton Solo mau ngrungokne ceramah kula kula sesuk untuk piala iki. <laughs> Kulo rawane nyalahke. Loh, kok ndak berani nyalahkan Ustaz? Coba lihat itu sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk pertama kali di Madinah. <coughs> Tanggalnya juga tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu Pak, ada tiga kejadian pada diri Nabi yang istimewa. Satu lahirnya. Dua, hijrah pertama kali masuk Madinah, 12 Rabiul Awal, harinya Senin. Yang ketiga, haulnya Kanjeng Nabi. Wafatnya Rasul tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun 10 Hijriah. Eh nggak ini paham betul jenengan. Nek cinta mesti mestine paham. Ulang tahunnya Ayu Ting Ting, paham betul. <laughs> Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di kota Madinah, orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin, mereka menyambut kedatangan Nabi. Enam tuwo lanang wedok, ngadek kabeh berdiri membawa rebana sing rebana, gawa rebana sing umpama gawa baskom ya gawa baskom kabeh alat musik digawa kabeh membacakan qasidah tola al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madaa lillahi da buka di dalam kitab bidayah wan nihayah tulisan al imam ibnu kasir radhiyallahu taala anhu jadi sing nyanyi tola al badru pertama kali niku mboten Habib Syekh Nggih. Mboten Haddad Ali, mboten Habib Muhidrus, mboten. Pertama kali yang menyanyikan qasidah niku sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Bon, bar ngoten niku pun berkangen-kangenan kali sahabat Muhajirin, sahabat Ansor. Akhirnya Kanjeng Ibu, Kanjeng Nabi niku dipersilahkan ya Rasul, nginep engkau di tempat saya. Rumah saya tingkat ya Rasul, engkau di atas saya di bawah. Yang lain rumah kulo Agung ya Rasul, luas. kok oh, di depan, saya di belakang. Kayak kula niku nek biasane nang Karang Gedhe, Gemolo ngoten niku hampir-hampir gitu. Ustaz Sony, nanti mampir tempat saya ya. Oh iya. Nanti mampir tempat saya, ya? iya. Nah, kula teng Jawa kok ora ngerti. Lebar pengajian kon mulih apa kon mampir kula ora ngerti. <laughs> Pun niku hampir-hampir ke Allah. Ini hebatnya Kanjeng Nabi. Kalau nanti saya milih tempatnya fulan yang saya tinggali, nanti fulan yang lain gelo. Saya mampir ke tempatnya Fulan, saya tinggal di situ, yang lain gelo. Akhirnya beliau dapat wahyu. Dapat wahyu dari Allah supaya apa? Ontanya dilepas tali, kenapa? Tali kekang kudanya dilepas. Rasul kemudian bersabda, "Unta ini berhenti di depan rumah siapa, maka rumah itulah yang akan aku tempati." Subhanallah, ontoniku niku mlaku, sahabat Muhajirin, sahabat Ansor mlaku teng burine ngetutno onto. Kene ora ustaz pengalaman ra iso lho nerangke ngeten iki. Ora iso, ora iso. Ustaz cepede-cepede ora iso. <laughs> Ayo, buka niku tenggone kitab-kitab salaf. Wadah ngoten niku. Jadi onto niku dilepas sahabat Muhajirin, sahabat Ansor mengikuti di belakangnya. Subhanallah apa yang terjadi? Untuk niku pas di depan rumah Sayyidina Abu Ayub Al-Ansori mandek langsung duduk di depan rumah Sayyidina Abu Ayub Al-Ansori. Rasul bersabda, rumah inilah yang akan aku tempati. Subhanallah. Jadi ojo gampang-gampang nyalahno. Itu kok kebune digiring. Kalau nanti entuk berita. Wallahu alam benar dan salahnya. Dulu pertama kali kebun itu digiring. loh, ngejar ini, jarine ini perpindahan dari keraton Kartosuro menuju keraton Solo. Niku ditentukan dari kerbu niku wow, kerbu ini pindah kemana, maka keraton yang baru itulah ditentukan oleh raja yang pertama kali. Nek niku mau bener, darah enek dia tau Pak. Ngoten niku lagi, lagi. kita niku cerdas, orang gampang-gampang no, kafir kue, syirik kue, musrek kue, mboten gampang, Pak. Barang siapa yang mengkafirkan orang lain padahal orang tersebut tidak kafir, sebutan kafir niku oleh Allah dikembalikan kepada Saya mengucap balik. Jadi bukan gampang, ojo gampang-gampang kafir, syirik, musyrik, naudzubillah, suma naudzubillah. Pelajari se, diteliti alon-alon supaya kita tidak gampang menyalahkan saudara kita sesama muslim. Sajane tesik kata. Wali Songo niku sukses niku koyok nopo dakwah. masya Allah masih banyak yang harus dibahas, tapi berhubung pun jam 11 kunjung 5 menit, Kalau nyuwun pangapunten sedaya kekirangan. Sambung mungkin kalau dengarkan radio Al Hidayah Jumat. Oh, Jumat malam Sabtu. Eh, besok di live nggak ya? Besok ke teman-teman Masaran, ini kan didengarkan Radio Al Hidayah. Besok teman-teman di Sragen saya berada di Masaran bersama Habib Jamal bin Abdul Qadir Azgaf dan Habib Sarip Maulahela besok malam di Masaran. Jumat malam Sabtunya di Gunung Kidul. Buat pendengar Radio Al-Hidayah di Gunung Kidul nanti saya di sana Insya Allah Bapak dan Ibu, nyuwun pangapunten sedaya kekirangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah pengajian Akbar Majelis Al-Hidayah Demikianlah tadi Mau Hasanah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Soni Parsono. Semoga dengan kita mengikuti mau itu Hasanah Kita dapat meningkatkan ilmu, iman dan takwa kita Dan semoga dengan ilmu yang kita peroleh Dan kita amalkan Dan insya Allah surga akan kita dapatkan Acara selanjutnya adalah penutup Marilah pengajian akbar Majelis Al-Hidayah di malam hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 87,6 Suara Media Syiar Islam Ahlus Wal Jamaah Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah La ilaha illallah al menjalin ukhuwah Demi tadi sobat-sobati program siaran langsung live streaming Pengajian akbar, zikir dan selawat Garda Al-Hidayah Bersama Habib Muhammad Syafi bin Idrus Al Idrus dan Ustaz Haji Soni Parsono yang disiarkan langsung dari Johor Mojulaban Sukoharjo. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti dengan berakhirnya secara langsung tadi sekaligus sahabat al pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Dan habis dari sini kita turun dari udara. Selamat istirahat dan jumpa kembali esok pagi dengan program-program yang kami sajikan. Dari kawasan Siar Giri Al-Hidayah lantai 3 Jalan Insinyur Soekarno nomor 38 Solo Baru Subhanallah 3, Asyadu ala ilaha ilan astaghfiruka wa atubilik. Wallahumma fiqila akwam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu keduanya bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Tiada suatu kaum yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali para malaikat mengerumuninya dan mereka akan dinaungi rahmat dan diturunkan ketenangan jiwa kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka di depan majelisnya. Hadis riwayat Ahmad. Delapan Suara Media Syiar Islam Ahlus Wal Jamaah Al Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah.